kita lanjutkan apa pembahasan kita dilanjutkan di sini aksamu ma'rifatillah macam-macam pengenalan kepada Allah jadi manusia di dalam mengenali Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam Tinggal kita nanti posisi yang nomor berapa? Posisi yang pertama ataukah posisi yang kedua? Dijelaskan di sini Ma'rifatullahi naw'ani Mengenali Allah itu ada dua dua macam Mengenali Allah itu ada dua dua macam Yang pertama An-nau'ul awwalu macam yang pertama Ma'rifatu iqrarin mengetahui hanya sebatas mengekrarkan mengetahui mengetahui Allah sebatas hanya ikrar mengikrarkan mengakui bahwasanya Allah itu adalah pencipta bas begitu toh Iqrar ya, ikrar, bahwasanya Allah itu Rabbun, bahwasanya Allah itu adalah ilahun, bahwasanya Allah itu adalah pemberi kada pemberi kada pemberi kada. Iqrar yang semisal ini, nau yang semisal ini, wahya ma'rifah yang semisal ini istaroka telah berserikat fiha di dalam ma'rifatu ikrarin Anasu manusia. Manusia semuanya berserikat dalam makrifat ini. Manusia ini siapa saja? Al birru, orang baik. Wal fajiru, orang yang fajir. Wal muti'u, orang yang taat. Wal asi, dan orang yang bermaksiat. Kulluha sama. Mengenal Allah Subhanahu wa taala sebatas ikrar mengenali Allah Subhanahu wa taala sebatas ikrar sebatas hanya ikrar anallah kada anallah kada anallah kada bas begitu saja nah dan e, ma'rifah semisal ini ikhwanana nah tidak memiliki banyak fungsi dan bukan saatnya orang-orang yang ahlu takwa. Bukan saatnya para sahabat dan para ulama-ulama salah terdahulu. Ya, macam yang kedua, inilah poin penting yang harus dipahami an Ma'rifatun mengetahui Allah yang ma'rifah ini tujibul haya'a minhu. Yang menuntut untuk malu dari Allah. Jadi kalau berbuat maksiat, malu. Kalau berbuat taksil di dalam menjalankan perintah, maka dia haya. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala yang itu menuntut adanya kita itu hayat malu dari Allah. Maka ini berarti makrifah yang dalam. Ya, makrifah yang butuh naam pengetahuan, makrifah yang memiliki konsekuensi. Sehingga makrifah ini memberikan apa? konsekuensi berupa hayat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mahabbatalahu Makrifah ini menuntut kita itu mencintainya wa ta'alluqa al qalbi bi dan menuntut hati itu bergantung kepadanya wa syauqa ila liqa'ihi Ma'rifah ini menuntut syauqa rindu ila liqa'i untuk bertemu dengannya wa khasyatahu menuntut untuk khasyah takut kepadanya wal inabata ilai dan kembali kepadanya wal unsa dan merasa tenang dengan menyebut namanya wal firara minal khalqi dan lari dari makhluk ilai menuju kepada Allah lari dari makhluk lari dari makhluk, nggak butuh kepada makhluk, semua diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita nanya dalam diri kita. Ini pertanyaan langsung ke diri kita masing-masing. Kita itu mengetahui Allah cuma sekedar ikrar ataukah yang nomor dua? Yang jawab sendiri-sendiri. Nah itu betul renungan. Kira-kira saya ini nomor pertama atau nomor dua gitu loh. Ya langsung aja. Kira-kira kalau kita taksir itu malu nggak sama Allah? Sholat kita nggak pernah khusyuk malu nggak sama Allah? Kira-kira kita itu ketika apa namanya mendengarkan musik malu nggak sama Allah? Kita ini masih pacaran malu nggak sama Allah? Kira-kira gitu nggak? Nah, berarti kalau enggak, berarti makrifat kita kepada Allah enggak memiliki buah. Itu baru makrifah. Hayakan kedua, cinta. Kita kira-kira mencintai Allah enggak hati kita ini? Nah, tanya lagi. Kira-kira hati kita itu bergantung nggak sama Allah? Kira-kira kita rindu enggak sama Allah? Nah ini pertanyaan demi pertanyaan langsung diberikan kepada diri kita masing-masing aja. Dia memiliki fungsi. Marifah kita itu nggak usah ngasah orang lain. Kira-kira marifah kita kepada Allah memiliki buah ini ataukah nggak memiliki buah? Mari, mari, mari kita renungi bareng-bareng. Mari kita renungi bareng-bareng kan gitu kan. Nah, disitulah penjelasan Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaid Ibnu Qayyim rahmatullah alaih Idan kalau begitu Haril ma'rifatu Ma'rifah semisal ini Ma'rifah yang kedua Hadihi yushar isim isyara Yushar ilama akrab Kepada yang paling terdekat Karena isim isyara itu kaidah. Kalau isim isyarah ada yang dekat, ada yang jauh, kaidah asalnya dia pasti kembali yang terdekat. Izan hari kembali kepada yusar yusar yang diisyaratkan adalah yang nomor dua. Dia adalah masdar poros likul khairin untuk setiap kebaikan wal manba sumber likulli fadilatin untuk setiap keutamaan. Izan kebaikan yang kita lakukan itu dan keutamaan yang kita peroleh sebenarnya sumbernya dari ini. Dari ma'rifatullah ini. Kenapa kita tadi sholat? Pasti jawabannya saya sholat karena apa? Karena khauf dari azabnya Allah. Karena anak mengenal Allah, karena Allah kalau eh, saya mengenal Allah, kalau saya tidak menjalankan perintahnya, saya akan diazabkan begitu. Dan poros semua kebaikan yang Anda lakukan dan semua kejelekan yang Anda yang Anda jauhi porosnya, masdarnya adalah Anda mengenali Allah Subhanahu wa taala. Tinggal mengenali Allah itu darajat bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Nah, masya Allah ya, itu yang harus dibenahi di sini. Nah, jadi, jadi itulah asas. Jadi semua keutamaan, semua ini, semua ini. Kenapa sih kalau kita itu kalau mau berinfak gampang mau ini gampang ini gampang ini gampang? Sebenarnya lihat porosnya. Kenapa kalau kita berlapang dada? Kenapa begini kita itu nggak kubur yasa semuanya? Semuanya itu karena itu semua cabang aja. Semuanya itu adalah cabang. Semua harus diperbaiki porosnya porosnya adalah ma'rifatullah. Ini yang dia tidak perhatikan. Ma'rifatullah yang dia dia dia tidak perhatikan. Ma fi syiddatul i'tina alaih. Thumma qala rahimahullah. Laisat hajatul arwahi qattu ila syai'in a'lama minha ila ma'rifati bari'iha wa fatiriha wa mahabbatihi wa zikrihi wal ibtihaji bihi wa talabil wasilati ilaihi wazulfa indahu perhatikan di sini laisat tidaklah hajatul arwahi kebutuhan ruh-ruh qattu sama sekali tidaklah kebutuhan ruh-ruh sama sekali butuh ila syai'in a'lama minha kepada sesuatu yang paling agung berupa apa? Tidak ada yang tidak ada kebutuhan ruh yang paling agung dari kebutuhan dia ma'rifati bari'iha untuk mengenali siapa penciptanya wafatiriha dan siapa yang penciptanya wa mahabbati bagaimana cara mencintainya wa zikrihi dan mengingatnya wal ibtihajibi dan merasa senang dengan menyebutkan namanya wa talabil wasilati ilai dan mencari wasilah ilai kepadanya wa zulfa dan mencari untuk bisa mendekatkan diri ingdau di sisinya. Ternyata ruh itu Masya Allah membutuhkan sesuatu yang amat dibutuhkan. Tidak ada kebutuhan yang paling dia butuhkan. Kecuali hanya ini. Itu ruh. Ruh ya Ruh kita ini ruh-ruh ya. Yang yang yas'alunaka anil ruh ya. Ruh kita ini ternyata Masya Allah butuh terhadap apa? Robnya. Butuh terhadap Robnya butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kebutuhan yang dia amat butuhkan yang lebih agung daripada kebutuhan dia untuk mengenali Robnya, mengenali Allah. Bagaimana cara menyebutnya, bagaimana cara menyenanginya, bagaimana cara kita merasa tenang dengannya, dan bagaimana cara bisa kita dekat dengannya begitu. Masya Allah. Wala ilahada. Dan tidak ada jalan Ilahada untuk bisa menggapai ini illa bima'rifati awsafihi wa asma'ihi kecuali dengan mengenal sifat-sifat dan nama-namanya Masya Allah jadi pelajaran ini pelajaran amat penting untuk hati dan amat penting untuk ruh kita dan itulah kebutuhan yang paling inti yang mereka butuhkan adalah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Fakullama kana al-abdu biha a'lama kana billahi a'rafa walahu atlaba wa ilaihi aqraba fakullama maka setiap kali kanal abdu adalah hamba biha dengan mengetahui nama dan sifatnya berarti dia nanti a'lama lebih mengetahui tentang Allah semakin dia mengenali Allah mengenali nama dan sifatnya semakin dia mengetahui semakin mengetahui pula dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini ikhwan nggak sama. Nggak sama pengenalan kita kepada Allah nggak sama. Ketidaksamaan ini adalah ketidaksamaan berupa kita sendiri. Ketika kita Naam lebih mengenal tentang nama dan sifatnya berarti anda lebih mengenali tentang Allah daripada yang lainnya. Jadi kalau kita nggak mengenal nama dan sifatnya Allah berarti kita nggak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan dipahami kita itu sama gitu kan mengenal Allah. Gak, gak bisa. Gak bisa. Sesuai dengan kita sendiri. Kalau kita ingin mengenal Allah, yang mana Allah itu pencipta kita, Rob kita yang ngasih rezeki kita, otomatis kita harus mengenal gimana sih Allah itu Subhanahu Wa Taala dan bagaimana keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya ini nggak bisa kecuali kita harus mempelajari nama dan sifatnya. Nah kalau kita contohnya apa namanya Allah uh, Al-Qayyum, nggak ngerti artinya. Apa artinya Allah Al-Muhit, nggak ngerti artinya. Apa arti gimana bisa mengenali Allah? Apa artinya Allah itu? Naam Al-Basir As-Sami ini semuanya nggak tahu. Gimana bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala? Nggak bisa. Nggak bisa, ikhwan. Nggak bisa. Berarti kalau gitu, itulah bentuk berarti dangkal sekali makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gagal sekali. Kita hanya mungkin marifatul iqrar saja kan gitu. Dan kata beliau, walau atlaba wa ila akroba dan kepadanya dia kepada Allah lah dia lebih bisa meminta dan kepada Allah lah dia bisa lebih mendekat. Nah ini lebih bisa meminta, memohon, dia bisa lebih mendekat, lebih mendekat kepada karena dia amat kenal amat semakin Anda mengenal dia, semakin Anda banyak memohon dan berharap kepadanya karena Anda mengenalinya dan semakin Anda mendekat kepadanya karena Anda tahu bagaimana dia itu. Misal contoh, kenapa Anda itu nggak kenal, kenapa Anda nggak mendekat sama Abu Hatim? Karena belum tahu dengan Abu Hatim. Coba kalau Anda tahu Abu Hatim, nah, Masya Allah kan Nah paham itu loh keutamanya Bu Hatim satu dua tiga empat lima. Oh mendekat. Nah, kalau udah tahu Hatim anak yang punya anak perempuan langsung wis apa wis. Iya tak nikahkan dengan anak saya mono ya Tuhan. Lima fihi minal fadl kan gitu kan. Nah karena nggak kenal gitu. Maka kalau nggak kenal nggak mungkin sayang kan gitu kan. Nah itu loh. Wa kullama kana laha angkara dan semakin dan tatkala seorang hamba itu angkar jauh dari makrifatullah, angkar itu mengingkari teman jauh. Jauh dari mengetahui nama dan sifat-sifatnya. Maka berarti karena billahi ajhala wa ilaihi akroha minhu abada. Berarti dia orang yang bodoh tentang Allah benci kepada Allah dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh bencinya dia dan bodohnya dia itu disebabkan dia tidak mengenal tentang nama dan sifat-sifatnya. Maksud insyaallah ikhwan. Nah, di sini letaknya kita itu butuh belajar. Dan itulah aku makan paham, ternyata aku belajar iki ya untuk saya sendiri. Bukan untuk orang lain. Kalau kita nggak belajar, ya untuk dia. Kalau anak belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala berarti fungsinya untuk saya sendiri, bukan untuk orang lain. Makanya ayo belajar bareng-bareng. Karena ini adalah untuk kita sendiri mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak belajar, ya nggak mengenal Allah dong. Gak mengenal Allah. Nah kalau gak mengenal Allah, konsekuensinya Anda akan jauh dari Allah dan Anda akan nah, membenci Allah dan Anda akan bodoh tentang Allah karena Anda gak belajar tentang nama dan sifat-sifatnya. Jadi belajar ya untuk dia sendiri, nggak belajar ya untuk dia sendiri. Gitu. Berarti orang-orang belajar itu untuk gurunya nggak ada, untuk kita sendiri-sendiri. Paham ikhwan? Nah. Perhatikan lagi kata Ibnu Qayyim, wallahu yunazzilul abda min nafsihi haitsu yunazzilul abdu min nafsihi. Allah Subhanahu wa taala Yunazil menempatkan hamba dari dirinya menempatkan hamba hamba itu dekat atau jauh dari dirinya itu seukuran hamba itu menempatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba itu menempatkan dirinya dekat kepada Allah, otomatis Allah akan menempatkan hamba dekat dari dirinya. Ketika hamba menempatkan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya Allah akan menempatkan dirinya Allah jauh dari dia. Berarti ikhwan al jaza min jinsil amal kita. Jadi posisi Allah menempatkan dirinya dekat dengan A, B, C, D itu sebenarnya adalah dari olah kita sendiri. Dari kita sendiri. Jelas? Jadi kalau kita semuanya ini Allah menempatkan dirinya Allah dan Allah memiliki sifat nafsun ciri. Allah menempatkan dirinya Allah kepada hamba ikhwan itu nggak sama yang ada kita ini nggak sama beda-beda lu kok bisa beda berarti nggak adil nggak karena kita sendiri karena kita sendiri bukan karena nggak adil karena kita sendiri Allah tinggal mensesuaikan keadaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak tidaklah tidaklah kemudian Allah itu nggak adil tidak sesuai dengan kondisi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin kita nggak mengenali Allah gak mengenali nama dan sifatnya, semakin jauh Allah juga akan jauh darinya. Kalau begitu juga sebaliknya. Maksudnya ikhwan, jadi anak ulang-ulang kita nggak sama. Bisa jadi Allah itu lebih dekat ke inti daripada ke anak. Bisa jadi Allah itu lebih dekat kepada A, C, B, C, C daripada orang-orang yang kamu anggap orang itu apa? Koyok-koyok mulia. Belum tentu. Bisa jadi semisal itu. Maka tinggal kita aja berjuang ya, berjuang. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, mengenali Allah, nama dan sifatnya, kemudian bisa al-haya, wa inaba, wa tawakul, dan seterusnya. Baru itulah posisinya kita bisa mengetahui posisi Allah itu berada di manakah. Di antara kita kita semuanya, kedekatannya, naam, e, dan seterusnya itu. Masya Allah, kan itulah yang mukadimah yang harus dipahami di sini dan mudah-mudahan bisa apa namanya menggugah ya hati kita semuanya untuk terus belajar ya tentang Allah Subhanahu wa taala tentang nama dan sifat-sifatnya kita belajar e, kayak qaidul muslah kayak kita belajar kata muslah lari gitu aja saya saya cet tapi nggak ada nggak ada membekas sama sekali karena nggak ada renungan Kenapa kok begitu? Karena kita tidak memahami fondasinya. Bahwasanya Anda belajar qawaidul muslah, atau apa itu sebenarnya Anda itu mengenal Allah yang sebenarnya kan, tapi itu tidak terwujudkan dalam diri kita. Kenapa? Karena pondasi kita nggak ditanamkan terlebih dahulu. Kita kan kaidah, kaidah, kaidah, kaidah, kaidah. Nah, sekarang harus dirubah lagi. Ditanamkan posisi kita mengenal Allah itu kayak apa. Anak berharap mudah-mudahan kitab ini, Ikhwan, bisa ya menggugah hati saya pribadi kan sebagai penulis, sebagai Nah, muktasir yang meringkaskan karena kitab ini ya dan kitab-kitab semisal ini ya itu poin penting dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala walaupun ini adalah e, tahapan pertama wailah tahapan yang kedua ketika masih panjang karena ini baru mengenal Allah belum kita harus belajar kayak tadi kan hayak kepada Allah untuk kayak apa ini butuh kita ilmu koyim ya kayak anak punya sebuah kitab ringkasan ya kan kitab al istiqor ilallah butuh kepada Allah. Kitab ini aja kalau kita pahami dengan benar betapa rendahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensinya itu banyak. Di antara kita itu mengenal Allah, Allah itu ghani. Berarti kan kita butuh kepada Allah kan. Konsekuensi kalau kita butuh kepada Allah apa kan banyak konsekuensinya. Nah ini nggak dipelajari oleh kita. Nggak dipelajari oleh oleh kita. Nah, kemudian selanjutnya di sini Asma'ullahi kulluha husna. Nama-nama Allah seluruhnya adalah bagus. Seluruhnya adalah bagus. Ya azza wa jal walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Berkata Allah Subhanahu wa taala Walillahi asma'ul husna milik Allah Al-asmaul husna, nama-nama yang bagus. Fada'uhu, maka berdoalah kepada Allah. Biha dengan nama-nama tadi. Fada'u, kalau kita baca tafsirnya, fada'u terbagi dua. Ada doa masalah dan ada doa ibadah. Doa masalah, ya Anda bisa memohon kepada Allah dengan ya aziz ya hayu ya qayyum Hala doa masalah. Doa ibadah, Anda bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami makna yang terkandung pada namanya Allah. Contoh, fada'uhu doa doa ibadah. Anda bisa beribadah kepada Allah, memohon kepada Allah dengan memahami Allah itu Maha Al-Alim. Iya ya Allah itu maha mengetahui. Kalau saya ngerasani orang, gibai orang, waduh Allah mendengarkan, Allah mengetahui saya. Maka dengannya anak beribadah kepada Allah mohon kepada Allah dengan dengan tawonnu dengan ta'womun ya dengan kandungan Anda menjauhi larangan Allah tadi nggak ngibai orang dengan memahami kalimat nama Allah Al-Alim atau Sami Anda memohon pahala kepada ya Allah kasihlah pahala saya walaupun Anda nggak meminta Walaupun nggak meminta, tapi dengan keadaan Anda menjauhi nama Allah, menjauhi ribai orang tadi karena Anda memahami nama Allah, As-Sami dan Al-Alim terkandung di situ dengan lisanul hal anda itu sama aja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun Anda nggak mengucap ya Allah kasih saya pahala. Itu doa ah, itu doa doa ibadah. Doa ibadah. Kalau doa masalah Anda meminta, Ya Allah kasihlah saya rezeki. Ya Allah kasihlah. Karena doa masalah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jaba, Ya Aziz. Maka anda meminta kepadanya kan gitu. Maka di sini fad'uhu biha sawaun kana doa ibadah wa doa masalah anda bisa memahami dari walillahil asmaul husna. Maaf Di situ letak letaknya kalimatul husna kalimat husna taknis dari kata al ahsan. Al ahsan itu kalau muzakkar. Nam, kalau al husna adalah muannas dari kata al ahsan. Air maksudnya la ahsanu minna biwajihin minal wujuh. Nah, Maksudnya adalah tidaklah. nam dianggap bagus. nam tidak ada kebagusan darinya dari satu sisi dari sisi yang lain. Maksudnya satu sisi ini bagus, satu sisi ini nggak bagus, nggak begitu. Tapi balil hasanul kamil. Bahkan nama Allah semuanya itu bagus secara sempurna Atamul mutlak sempurna secara mutlak. Jadi bukan bagus dalam satu sisi, nggak bagus dalam sisi yang lain. Tidak begitu. Tapi semua nama Allah dari semua sisi itu adalah bagus. Tidaklah seperti makhluk bagus dalam satu sisi dan dari sisi yang lain tidak bagus. Misal contoh, makhluk itu punya anak dalam satu sisi sempurna. Dia punya anak. Tapi sisi yang lain dia tidak sempurna karena butuh kepada anak. Itu namanya sempurna min wajhin, nggak sempurna min wajhin. Dan ini nggak dimiliki oleh nama Allah Subhanahu wa taala. Namanya Allah semua kamil mingkuli wujud. tamun mutlak mingkuli wujud. Semua sempurna mutlak bukan bukan apa bukan mutlakul kamal tapi kamilul mutlak mananya sempurna mingkuli wujud dari semua sisi jadi nggak ada naksun duna naksin, aibun duna aibin tidak ada semua adalah sempurna nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu insya Allah kita ketika mempelajari nama Allah, oh ala awal begini, oh ala begini, oh al begini, kita akan belajar, insya Allah satu demi satu dalam pelajaran yang akan datang. Qala Ibnul Qayyim lima dalat kenapa namanya Allah itu sempurna dari semua sisi? Lima karena dalat nama itu menunjukkan ala sifat kamalin sifat sempurna azimatin yang agung lillahi azza wa jalla. namanya Allah Subhanahu wa taala itu nama yang tidak ada kekurangannya, tidak ada cacat dari semua sisi karena nama itu mengandung sifat yang sempurna agung untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau namanya itu sempurna, otomatis sifatnya juga sempurna. Karena nama itu dikatakan sempurna secara mutlak karena terkandung di situ sifat yang sempurna secara mutlak pula untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sampai di sini insya Allah kita lanjutkan subuh nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita uh, taufik dan dibukakan ilmu ya untuk memahami nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdik, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.